Al-Waqi'ah. Kita masih ingin membaca kembali kajian kita, pelajaran kita tentang surat Al-Waqi'ah ini. Namun untuk kajian tajwidnya, ini juga sudah kami persiapkan. Kajian tajwid untuk pagi ini, ada kita coba kita lihat ya. Ada bab tentang uh, gunnah ya. Coba dilihat ya di halaman ke-13. Kajian kita tentang gunnah. Apa itu gunnah? Itu ya gunnah. Kalau orang Sunda bilang gunnah ini kena membacanya, enak gitu ya. Gitu. Di halaman 13 pertanyaannya ada berapa huruf gunnah kan di sana? Ada ya. Di halaman 13 buku wajib kita. Baik untuk ibu dan bapak yang belum memiliki buku wajib atau buku kedua e, ringkasan dan tanya jawab insyaallah mulai pekan depan mudah-mudahan sudah selesai semuanya ya. Nah ini Huruf gunnah ada di halaman 13. Uh, ah, pertanyaannya huruf gunnah. Hukum gunnah ini ada berapa hurufnya gunnah ini? Tuh. Ada dua yaitu mim bertasid dan mim bertasid yang ada sidahnya. Tasjidnya ada pedobel ya. Itu. Mim bertasid dan nun bertasid. Jadi ada berapa hurufnya? Dua. Apa Nun ya bertasdid dan mim bertasdid. Mim bertasdid dan nun bertasdid. Cara membaca gunnah ini ada tiga. Kalau menemukan nun dan mim bertasdid, dibacanya ada tiga. Harus dibaca double. Karena setiap huruf bertasdid pasti dibacanya double, ganda ya. Nah ini double, ganda. Karena tanda taskid, tanda sidah itu fungsinya hanya untuk pendobel, pengganda. Kemudian selain dobel, selain dibaca dibacanya dibaca dua, dibaca ganda, nun dan mim bertasdid ini juga dibaca dengung ke hidung. Itulah guna. Dengung ke hidung. Selain dengung ke hidung, ada panjang, ditahan. Nah, berapa panjangnya? Panjangnya satu alif sampai satu alif setengah atau 2 sampai 3 harokat. Kita lihat contoh. Contoh huruf gunnah. Thumma M-nya, mimnya bertasdid. Thumma. Ya, ditahan double dan dengung. Thumma. Bagaimana kalau tasdidnya saya buang? Thumma. Tuh. Thumma. Nggak ada yang panjang. Nggak ada yang ditahan. Nggak ada yang didobel. Itu kekuatan tanda tasdir seperti ini. Ya, so. Balikin kembali. Suma. Ini kan suma. Suma. Ada tasdir jadi suma. Itulah guna. Double ditahan dan dengung. Double ditahan, ditahan ada panjangnya, ada madnya, dengung ke hidung itulah guna. Suma. Mimma. Mimma. Bedakan dengan kalau ininya, tasjidnya saya buang. Mimma. Nih. Tanda, tanda ini kecil. Tapi pengaruhnya besar. Makanya saya sering kali bilang, jangan melupakan hal-hal yang sepele, yang kecil. Justru dari yang kecil itu kesempurnaan, letak kesempurnaan semuanya. Gitu ya. Sholat itu, ibadah itu tidak akan sempurna tanpa ada toharoh terlebih dahulu. Misalnya hal kecil membuang najis ya. Eh, hadas kecil. Membuang air itu ya, pipis. Gitu. Coba kalau seandainya ini taharohnya tidak benar, ya, membuang hadasnya, bersucinya nggak beres, wudunya tidak tidak sah. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah itu. Jadi kesempurnaan dari hal yang kadang-kadang dianggap sepele, dianggap kecil. Coba lihat tuh. Mima. Hilangin tasjidnya. Mima. Dobelnya nggak ada. Dengungnya nggak ada. Gunahnya nggak ada. Mima. Tuh. Kembalikan kembali tasjidnya. Tuh. Mima. Sama seperti ini. Lama. Kenapa ini? Lam M-nya ditahan. M-nya ditahan, A-nya juga ditahan. Karena kebetulan setelah huruf gunnah ada mad tobi'inya ini mad double. Kalau tadi kan mim A-nya dilepas. Kalau ini lama coba hilangkan tasydidnya, sidahnya. Lama. Ya udah kan? Allahu akbar. Kadang-kadang kita nggak ngeh gitu ya dari hal kecil ini tuh. Ngedip-ngedip tuh. Ada enggak ada? biru warnanya, merah warnanya. Lama hilangin kasidnya, Lama gitu ya. deh, Lama ummatukum ada tasdidnya, gunnah mimnya. Karena mimnya bertasdid. Ada berapa huruf gunnah? Dua. Apa aja? Nun dan mim bertasdid. Cara bacanya dibaca dobel karena bertasjid. Dengung ke hidung, ada gundahnya, Ada matnya, ada panjangnya, dua sampai tiga harokat. Atau satu sampai satu alif setengah. Um, matukum. Bagaimana kalau tasjidnya dihilangin? Umatukum. Tuh, umatukum. Nih ya. Umatukum. Tasjidnya balikin kembali. Om um. Tuh. Mimnya warna hijau. Sidahnya saya kasih merah. Om. Um. Om Matukum. Bagaimana yang ini? Sama aja. Mutim, Ini dalam keadaan posisi kita di diwasal. Membacanya nyambung. Kalau posisinya diputus. Mutim. Gitu. Mutim. Ya. Coba hilangkan sidahnya. Mutimu. Tuh, beda kan? Mutimu. Balikin kembali sidahnya. Tuh, yang warna merah. Mimnya warna hijau. Mutim. Mutimu. Liutam. Liutam. Tuh ya. Liutam. mimak liutammim liutammima coba hilangin tasjidnya tuh bacanya jadi nih tuh liutamima liutamima nggak ada yang ditahan nggak ada yang didobel nggak ada yang dengung liutamima nih sidahnya balikin kembali warna hijau nah ini dia sidah tasjid Bacanya menjadi utamim kalau dihentikan kalau diwasal li liutammima Dah. bagaimana yang ini nu'ammirhu atau nu'ammir Dah. karena ada tasdid inilah guna mimnya bersidah bertasdid pendobel Dobel ditahan dan dengung. Coba tasjid ini hilangkan. Tuh, bacanya jadi nu'amir nu'amirhu nu'am Nu'amir. nu'amirah wakaf isyarah ya karena setelah roh mati ada hari matikan. Tuh. <laughs> nggak enak ya. Ini kan hanya contoh aja perbandingan antara huruf itu kalau ada tanda tasjid sama, tidak gitu. Ya, di buku hanya ada sidah siswa doang di halaman 13. Tapi di tutorial nanti di komputer saya perbandingkan. Tuh, nih. Nanti miliki ya. CD tutorialnya atau CD-nya atau PCD-nya. Tuh lihat. Nu'amir nu'amirhu nu'am nu'amirah. Tuh ya. Nah, ini mimnya. Gak ada apa-apanya. Emang gak ada apa-apanya <laughs> gitu ya. Itu. Nah, kasih lagi detailnya tuh tasdidnya sidahnya nu'am nu'ammirhu atau nu'ammirah nah. itu mim banyak sini nun nih nih innahum in gunah double ditahan dengung innahum innahum coba hilangkan masjid ini nih. Coba baca. Gimana? Inahum. Gak enak. Ya ini hanya contoh aja lah. Inahum. Inahum. Gak ada yang dobel, gak ada yang ditahan, gak ada yang dengung. Kita baru sadar betapa berarti, betapa pentingnya tanda sidah di sini. Hal yang kecil. gitu, ya. Yang kadang-kadang untuk pemula masalahnya di sini. gitu. Apa sih sebenarnya masalahnya? Orang yang kadang-kadang pemula itu usia baru 40 baru belajar umumnya. Yang seperti ini kan gak ada sidahnya, gak ada tasjidnya. Dia baca ada sidahnya, ada tasjidnya. Sebaliknya yang ada tasjidnya dia tidak dibaca. Jadi ini misalkan yang saya tulis ini tidak ada sidahnya. Inahum kan harusnya dibaca. Dia baca innahum. Sedangkan nanti kalau ada tasjid saya balikan kembali kan ini ada sidahnya tuh. Di atas nunnya ada yang merah nih, ada sidah. Harusnya kan Innahum. Dia baca inahum gitu. Jadi suka kebalik-balik. Yang harusnya didobel, didengung, ditahan, nggak di, nggak didobel, nggak didengung, nggak ditahan. Yang harusnya nggak ditahan, nggak didobel, nggak didengung, dikasih gitu. Suka kebalik-balik. Ya namanya juga orang yang baru belajar kan. Tapi sekali lagi saya ungkapkan lebih baik terlambat daripada tidak belajar ya. Nanti ada beberapa rekaman yang hasil eh, kapan-kapan saya sampaikan kembali usia 50 tahun, 60 tahun, 67, 70 baru belajar nggak apa-apa. Emang kenapa gitu kan? Namanya hidayah kan bervariasi. Ada orang baik itu dari kecil, dewa remaja sampai dewasa. Ada orang baik itu setelah remaja. Ada orang baik itu setelah dewasa, bervariasi. Yang yang khawatir kan lagi kecil baik, remaja baik, udah tuanya jahat. Nah ini <laughs> itu ya. Jadi yang sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Tapi yang sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya, jelek amalnya, jahat amalnya. Nah, itu ya. Nah ini. Innahum. Nih, betapa pentingnya tanda sidah ini. Yang merah nih, ini yang saya tunjukin. Innahum. Kita hilangkan. Tasdid ini. Ya kalau dihilangkan, tuh, tuh dihilangkan. Inahum, gitu kan? Inahum, balikin lagi. Innahum, innahum. Apa hukumnya? gunnya Kenapa? Karena nunnya bertasid, nunnya sidah ada pendobel. Cara bacanya ya didobel, dibaca ganda nunnya. Ya dengung ke hidung, dia ditahan. Ditahan bukan A-nya tapi. Nah ini. Innahum. Nah-nya dilepas A-nya. Sama seperti ini. Mahambatan Tannya ini double ya. Ini tannya ini tanwin ketemu idgom, idgom biguna. Jadi guna dengan idgom biguna mirip sama. Kan ada gunahnya, ada degungnya. Hanya kalau guna hurufnya nun dan mim bertasir kalau idgom digunah nun mati atau tanwin ketemu yang empat yan mu ya nun mim wau nun mim wau nah, ada tambahan eh, ya-nya sama wau nun dan mimnya kan emang huruf gunah tuh mahabbatan tuh double gunah jadinya ini idgom digunah ini nunnya nih yang yang menjadi kajian kita adalah nah ini tuh maham mahabbatan minni Coba seandainya nun ini sidahnya saya hilangkan tuh. Enggak ada kan? Mahabbatan mini mini itu Di sini sidah enggak enggak saya kasih. Karena memang idgham diguna itu dikasih atau tidak dikasih bacanya tetap aja mahabbatam itu sidahnya ini. Beda dengan nun bertasdid. Kalau yang enggak ada lain ceritanya. Kalau idgham diguna kadang-kadang cetakan Indonesia cetakan Timur Tengah terutama ya, cetakan yang lama itu tasjidnya nggak dikasih kalau idgum. Tapi yang belakangan di cetakan Indonesia memang ada. Di cetakan Timur Tengah belakangan setiap idgum itu ada. idgum apa saja. Ada sidahnya setelah hukum nun mati atau nun mati, tanwin atau huruf mati. Di sini, tuh, kalau nggak ada sidahnya, mahabatam ini, Tuh, nggak enak kan? Ya, tuh, kembalikan kembali sidahnya mahabbatam Ini di sini ada sidahnya nih nggak saya kasih karena ini memang sebetulnya nggak ada tapi bunyinya seperti ada gitu ya mahabbatam lain beda dengan ba ini di sidah di sini memang harus ada di sini nggak ada tetap ada di dalam bunyi tetap dalam tulisan nggak ada tapi dalam bunyi tetap di sini harus ada dalam tulisan dan bunyi itulah guna beda dengan idgham biguna mahabbatan minni. Eh, Ini sama ya. Sunnatal awwalin. Tuh, sun. Tuh, nunnya bertasjid. Dihilangkan. Sunatal. Tuh. Sunatal awwalin. Nih, beda kan? Hanya sebuah tanda sidah ini. Beda beda dibacanya. Dan artinya juga beda nanti. Antuk gunnah bertasdid. An-nujumu. An an n-nya yang ditahan. U-nya yang dilepas. Jangan anu, jangan an-nujumu. An-nuju, junya memang mad tabi'i. An-nujumu jika dihentikan an-nujum jadi mad ada Tuh. Kalau dihilangkan tasdidnya anujumu a, anujumu dan ini enggak ada enggak ada alif lamnya di sini. Ini hanya bermisal aja. Seandainya nun ini tidak ada sidahnya. Seandainya nun ini bukan gonah gitu ya. Gitu. Di sini walaupun tidak ada sidah, tetap harus dibaca sidah karena ini hukum alif lam samsiah. Setelah alif lam ketemu huruf samsiah yaitu nun. Pasti di atas nun itu bunyinya tasdid. Karena lam ini enggak mungkin dibaca. Ini kita hanya bermisal seandainya ini ini lamnya tidak ada. Nunnya ini tidak ada sidahnya, berarti bukan guna. Dibacanya menjadi anujumu. Tuh. Ya. Dan tulisannya harus seperti ini. Harus ada sidahnya dan alamnya ini karena alif lam samsiah. Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu nun. Karena bertemu huruf samsiah itu nun, di sini pasti ada sidahnya. Itu. Tapi kita ber, ber, bermisal seandainya ini tidak ada, bacanya gimana? Lam ini tidak ada nih. Jadi dibacanya anujumu. Tuh, beda kan? Kasih tasdid an walaupun lam ini enggak ada tetap aja bacanya seperti itu. Tuh. Anujumu. Berikutnya lento Tuh, hilangkan lento Ya. Ini betapa pentingnya arti tanda testi tanda sidah ini. be'asun Bukan hanya sekedar bacaan. Tapi nanti juga ke arti. Ya taman gunah Nunnya bertasdid. Ya taman nauna Coba hilangkan. Ya taman nauna Beda kan? Itu. Kita bermisal ya. Ya taman nauna Balikin sidahnya ya ta'man naunah Naunya lin, huruf lin. Ajalahunna. Ojo oh, dilahun. Nah, nunnya bertasjid. Hilangkan sidahnya. Ajalahuna. Tidak kan? Ajalahuna. Balikin sidahnya. Ajalahunna. Kalau dihentikan. Ajalahun. Itu membacanya. Latarkabunna. Gunnah. Nunnya bersidah bertasdid. Hilangkan sidahnya. latar nah. Latarkabunna. Kembalikan sidah ini. Minal jin. Minal jinnati nati wanas, Hilangin misalnya. Kalau dihilangin berarti di sini alif lamnya nih. Minal jinati. Tuh dan artinya akan beda. Ini ini kita bermisal aja. Tuh. Coba tasjid ini enggak ada. Bacanya jadi minal jinati. Tuh. Ya. Betapa berartinya tanda sidat, tanda tasjid yang kecil ini. Balikin lagi. Minal jinnah. Minal jinnati wan nas. Hilangkan misalkan tasjid ini. Tuh. Wanasi. Wanasi. Alif lam ini pasti tidak ada. Kalau ada alif lam ini, mes, meskipun di sini tidak ada sidah, harus dibacanya wana si karena ini alif lam samsiah. Alif lam ini ini ini tidak dibaca alif dan lamnya, tapi indonya jadi idgum samsiah. Wan kalau alif lam komariah kan idhar komariah. Tapi kita bermisal kalau di sini misalnya ini alif dan lamnya tidak ada, dibacanya jadi wana si, gitu. Betapa berpengaruhnya tanda nah tanda ini. Wanas. Ah, belum paham saya mah. Baik, saya kasih perbandingan. Ya. Lebih spesifikasi lagi. Sama ya seperti yang tadi, cuman ini digandeng-gandeng ya. Insyaallah Ibu kapan waktu hari mulai pekan depan insyaallah benar-benar bisa miliki CD tutorial ini atau PCD-nya ya insyaallah. Nah, itu. Tuh lihat. Saya perbandingkan Mimma Mimma Mimma mimnya bertasjid dengan enggak bertasjid. dilihat. Dibacanya tuh. Mim tuh. Mim mimma dengan yang ini mima ya yang biru merah. Mima kalau ini bertasjid lain lagi tuh. Ya. Tuh. Mima sama kan seperti kanan dan kirinya. Tuh. Saya kasih begini gimana tuh? Ya, ada yang terbang. Nah ini, ini. Betapa pentingnya tanda yang kecil ini. Yang kecil ini. Kapal itu mau tinggal landas. Tapi sekrupnya jatuh satu. Ada sekrup yang penting. Bautnya. Ya, nggak bisa jalan. Karena bannya itu takut lepas. saya <laughs> gitu Nah ini nih tuh yang kecil ini, Jadi asalnya mima. Kasih tas dia jadi mim mimma m-nya jadi double. Tuh. Beda dengan yang kiri. Ini saya buat sama mima mima coba lihat tuh. Perbandingan antara huruf yang ada tasjidnya sama yang enggak ada. Tuh. Mimma tuh ya. Mimma nah gitu. Ada keluar huruf latennya. Mima M-nya seakan-akan menjadi tiga. Ya. Mima double ditahan dan dengung. Bedakan dengan yang kiri. Yang kiri mah dibacanya Mima. Mima. Bedakan dengan yang ini. Mim. Tuh di latinnya ada kan M-nya tiga. Mima. Ditahan double dan dengung. Ini Mima. Tuh ya. Saya ambil perbandingan yang lain ummatukum dengan sebelahnya yang nggak ada sidahnya. Ummatukum tuh bacanya. Ummatukum kalau ini nggak ada sidahnya di atas mimnya ummatukum gitu. Nih betapa sangat berartinya tanda sidah ini. Tuh. Ummatukum tuh. Ya. Nah, ada yang naik dari atas, dari bawah ke atas. Tuh. Tanda ini nih yang me memegang peranan, gitu kan? Tuh. Nah. Om um, matukum. Tuh dibacanya. M-nya jadi double tiga. Om matukum, double ditahan dan dengung. Om matukum. Bedakan dengan yang sebelahnya. Tuh. matukum. sebelahnya. Umatukum. M-nya cuma satu. Ini ada latihannya kan. Jadi yang baru belajar, us cepat pinternya. Tuh. Anujumu. Sebelahnya yang hitam tulisannya yang ini gak ada sidahnya. Anujumu misalnya. Walaupun ini gak mungkin ya. Karena setelah lipam samsia samsiah pasti dunia bertasid. Karena jadi idgum. Ini bermisal aja. Bermisal lam ini gak ada. Ini gak ada tasjid yang dibacanya anujumu gitu. Tuh. Anujumu gitu. Tuh ya. Mas nanti aja ya nyalainnya, ngebrom. Untuk mic Nah, iya, mohon maaf. Ada ngebrom ke karena lagi direkam. An anujumu tuh. Dah, ada yang terbang. Nah ini. Betapa pentingnya tanda ini yang jatuh. Nih. Tuh yang jatuh. Kan jatuh saya jatuh dari atas. Tengkeng. Tuh. Ya, nih, biar bunyi nih. Tuh. Tuh, ada yang jatuh. Nah, ini dia. Dibacanya lain dengan sebelahnya. Tuh. An an nuju an dihentikan jadi mad ada di sukun. An U-nya ini jadi banyak ininya U-nya hilang di sini. Dalam bunyi ya. An-nujum. Tuh. Ya, perbandingannya. Beda dengan yang sebelahnya. Yang sebelahnya tuh. An anujumu. Katakanlah lam ini nggak ada. Karena nggak mungkin kalau ada lam pasti tetap harus harus seperti ini, harus sebelah kanan. Jadi kalau seperti ini salah penulisan. Katakanlah lam ini kita berandai-andai lam ini nggak ada. Di sini nggak ada sidahnya, dibacanya jadi anujumu gitu. Di sini lamnya nggak ada, tapi ada sidahnya. An tuh. An bukan an aja. Ini u ya di sini ya, domah di sini nih. Anujumu nih, di sini domah, bukan fathah. Tuh. Gitu. Sama seperti ini. Sun tuh, nunnya bertasydid. Tuh. Gitu. Ya. Sun ditahan sunnatal awalin. Bandingkan dengan sebelahnya. Yang nggak ada sidahnya. Tuh. Sunnatal awalin. Yang sebelahnya sunatal, sunatal awalin. Sun sunatal awalin. Tuh. Ya. Ini hanya beda di tasdid aja. Tuh. Yang terbang ini enggak. Nah, dia nih. Ini tanda ini yang berarti tuh. Tuh dunia bertasir pasti ada cuman kita bermisal di situ tidak ada sunnatal awalin ini juga sama latar kabunna iya tuh ya nah dia tuh nunnya ada, ada yang jatuh nah ini tanda ini nah ini tuh dibacanya menjadi Latar kabunak Bedakan dengan sebelahnya yang enggak ada tanda yang jatuh. Sidah. Latar kabuna nunnya ya. Nah ini. Nanti belum lagi nanti kita perbandingkan antara nun mim nun, nun bertasid mim bertasid sama yang lainnya. Perbandingannya nanti akan kentara. Bagaimana huruf yang bertasid sidah sama yang enggak. Itu ya. Insyaallah. Ada saran dan kritik jangan sungkan disampaikan ke 0812 8287881. Banyak yang ngeluh hari pagi-pagi seperti ini saya nggak bisa sempat dengerin secara konsen serius. Karena saya harus nyiapin putra-putri sekolah, suami saya atau suaminya seperti itu. Itu gimana itu ya? Ini solusinya. Mana sekarang anak-anak setengah enam sudah harus berangkat jam tujuh ya setengah tujuh kan sudah masuk sekolah gitu kan yang di mobil masih bisa dengerin. Nah ini, dengan adanya solusi CD tutorial seperti ini, atau PCD atau bentuk kasetnya, putra-putri kita bisa belajar dengan mudah. Insya Allah ya, karena di, diiringi dengan uh, apa eh, trik-trik uh, teknologi. Itu anak-anak kita kan senang dengan teknologi ya, nah, dengan permainan-permainan. Tapi memang ini uh, ada celahnya, tetap aja tidak seindah permainan PS2, PS3 ya, gitu ya. Tapi lumayan lah. Baik, kita ulang kembali suratul waqiahnya ya. Dari ayat ke-25. Coba dilihat. Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يمس La tuh ya. Laya masuk di ayat yang lain ada nanti. Di sini ayat ke-25. La yasma'u la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima. Illa qila salama salama وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود منضود وذل ممدود banyak kalkalah ya di sini ya kalkalah kubro kabir Ayat 31-nya juga sama. Wama madu wajib mutasil atau ketemu hamzah satu kalimat. Wama im. Nah ini gunanya karena sebab tanwin kasratain ketemu mim idgom diguna. Sama aja dibacanya guna juga. Ini idgom diguna ini. Bedanya apa antara idgom diguna dengan guna? Kalau guna tidak ada sebab lain. Maksudnya pokoknya ada mim dan nun bertasdid aja. Tapi kalau idgom diguna ada sebab. Sebab nun mati atau tanwin sebelumnya. Kayak ini kan tanwin kasrah tain nih, kasrah dua. Wama wama immaskub. Apa hukumnya? Mad ada di sukun. Kenapa? Nih, matobi'i. Baris doma dengan waw mati ketemu huruf ba yang dibaca henti, dihentikan. Maskub. Mad ada di sukun dan kol-kolaku kubro. Karena hurufnya hidup dimatikan. Kalau kolah kubro yang kabir apa yang akbar? Yang kabir. Yang akbar kalau huruf bertas, huruf ini bertasid ujungnya. Jadi akbar. Tapi tetap kubro-kubro juga ya. Kalau kolah kubro. Wafa wafa kihatin. ikhfa tandingin ketemu kaf. Samar. Abad ini yang banget. Wafa wafa kihatin kasirah wafakihatin katsirah la matobi'i mak kalau sugro nih ada sukronya ada sukunnya saya bilang sukro kayak sukro kan لا مقطوعة ولا ممنوعة مم إدهاركم مماتي mamnu matobi'i mamnu'ah kalau disambung mamnu'atiu idgham bigunah karena tanwin ini ketemu wau kasrah tain ini ketemu wau wala mam wala mamnu'atiu wa furushim idgham bigunah wa furushim marfu mar, marfu'ah sama seperti yang kita baru pelajari gunnah hanya saja ini idgham bigunah kalau guna kan nggak ada penyebab nun mati atau tanwin. Di sini ada penyebabnya kasrah tain ketemu mim. Jadi idgombi gombi guna. Wa furushim marfu mar mar rohnya tebal karena sebelum ramati baris di atas. Marfu'ah in guna. Nah ini yang kita pelajari tadi. Nunnya bertasdid. Dibaca dobel, ditahan dan dengung. Kenapa anaknya juga panjang? Karena setelah matobi'i ketemu alif. Itu. Walaupun salah bukan ketemu alif tapi ketemu hamzah di lain kalimat. Itulah jadi mad fasil. In guna in inna inna ansya'na juga nunnya bertasil, Ing ihfa insya'a mad wajib mutasil a-nya mad iwad. Dua patah dibaca satu karena dihentikan. Kalau nggak dihentikan disambung berlaku hukum tanwin. Tanwin ketemu fa jadi ihfa. In gunnah. Inna ansya'a. أتيناهن إن شاء فجعلناهن أب أب قاقلا سبرا أب karo mad iwat dua fatah dibaca satu karena dihentikan uruban uruban atroba uruban idhar tanwin ketemu alif ketemu At-Raba li ashabil Yamin, solatum, solatum, solatum, solatum min al awalin, wa sol wa solatum. Itu gombli min al alitam komariah. Anja sih bol minal akhirin. Empat puluh dulu ya, besok kita teruskan kembali. Kalau pemula nanti kita sudah mulai selain metode hentak, metode pukul, ya ada metode juga di sini metode putus-putus. Jadi bacanya gini. Wasul wasulatum minal a khairin wasulatum minal akhirin. Tiap pagi di setel, didengar begitu. Pintar itu insya Allah. Setelah itu sambungin. wasulatum wasulatum minal akhirin. Untuk besok insya Allah hari Selasa ya e, eh, murotalnya surah Al-Maidah ayat 44 sampai 66. Surah Al-Maidah ayat 44 sampai 66. Ada saran, ada kritik yang ya disampaikan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Insyaallah hari ini saya ada e, kajian di Asabri pada salat e, zuhurnya ada di Multika Mampang sana ya. Terbuka untuk umum di Masjid Al-Hidayah di Multika tidak jauh dari perapatan pom bensin situ ya. Yang ingin hadir silahkan. Nggak ada salah zuhur. Mas Jaka terima kasih telah menemani pagi ini. Baik pendengar dan pecinta Radio KM kata, tentu sudah kami menemani Anda pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Bila hitorikul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tujuh orang yang akan dilindungi oleh Allah di bawah naungannya pada suatu hari di mana tak ada naungan kecuali naungannya, yaitu kepala negara yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terpaut kepada masjid, dua orang yang saling mengasihi dalam menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Mereka berkumpul karena itu dan berpisah juga karenanya. Seseorang yang memberikan sedekah yang disembunyikannya hingga tangan kirinya sendiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Seseorang yang mengingat Allah di tempat sepi hingga meleleh air matanya. Dan seorang laki-laki yang dibujuk rayu oleh seorang wanita cantik dan terpandang agar mau menuruti keinginannya. Maka ujarnya, saya takut kepada Allah Aja wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta RKM Radio Kayu Manis